kaidah-kaidah yang dibawakan oleh Syekh al alamah Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dalam mukaddimah syarah beliau terhadap kitab Lama'atul I'tiqad dan kita masuk pada mukaddimah yang disampaikan oleh Sahibul Matan yaitu Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala yang mukadimah ini sebagaimana kebiasaan ulama ini, mereka tidak berpanjang-panjang dalam mukadimah mereka kan tapi mereka membawakan suatu mukadimah yang ringkas tapi mengandung makna yang luas. Dan akan kita lihat dan kita pelajari kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya serta apa-apa yang disampaikan oleh Al-Alamah Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau Qala rahimahullah ta'ala muqaddimatu sahibil matan Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala Mukaddimah yang disampaikan oleh pemilik matan Lum'atul Iqtiqad yaitu Imam Ibn Qudamah rahimahullah taala. Qala Syekh Al-Imam Al-Allamah Muwaffiquddin Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kebiasaan para ulama ketika mereka mengawali tulisan-tulisan mereka dengan membawakan ayat ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim dengan beberapa alasan di antaranya adalah untuk mengikuti kitab Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengawali Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ketika menulis risalah-risalah mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah mengenai penjelasan makna tersebut akan kita dapati dari perkataan Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau. Dan mengawali penulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim hukumnya mustahab. Dan hal ini hampir merupakan ijma para ulama tentang disunahkannya mengawali tulisan-tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan al-ma'budi fi kulli zaman alladhi la yakhlu min ilmihi makan wa la yushghiluhu sya'nun min sya'nin ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Beliau mengatakan Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala al-mahmud bi kulli lisan. Yang sifat Allah Subhanahu wa taala ini al-mahmud yang dipuji bi kulli lisan dengan semua lisan. Segala bahasa bisa digunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan makna alhamdulillah alhamdulillah pada kalimat ini atau pada kata ini memiliki makna lil istighraq. Jadi mencakup semua bentuk pujian. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita lewati pada pelajaran-pelajaran yang lalu, Dia adalah zat yang terpuji pada semua sisinya tidak ada celah padanya, tidak ada kekurangan sedikit pun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-mahmudi bi kulli lisan bukan berarti di sini penetapan nama bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu al-mahmud. Tidak, karena tidak kita dapati dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mahmud. Akan tapi yang datang dalilnya yang mempunyai makna berdekatan dengan kata Al-Mahmud yaitu apa? Al-Hamid. Abdul Hamid. Al-Hamid. Innaka Hamidum Majid. Bagaimana? Dalam lafaz innaka hamidum majid. sesungguhnya engkau ya Allah hamidun. Hamid maknanya di sini mahmud. Jadi yang merupakan nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Hamid. Adapun Al-Mahmud di sini digunakan hanya sebagai pengkhabaran bahwasanya di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dia adalah zat yang dipuji. Bikul lisan dengan semua lisan. Tidak dibedakan antara satu lughah yang satu dengan lughah yang lain. Bukan berarti kemudian ketika ingin memuji Allah Subhanahu wa taala harus dengan bahasa Arab tidak. Akan tapi seorang bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan semua bahasa. Kecuali pada tempat-tempat yang memang disyaratkan dalam syariat ini untuk menggunakannya dengan bahasa Arab seperti dalam keadaan sholat. Al-ma'budi fi kulli zaman yang diibadai pada setiap zaman. Kalimat ini juga didatangkan untuk menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dialah zat yang diibadahi satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dituntut pada setiap zaman. Tidak hanya pada waktu tertentu saja. Akan tapi pada setiap zaman kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yakhlu min ilmihi makan yaitu zat yang tidak ada satu tempat pun terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kulli syai'in alimah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak ada satu pun dari hal-hal yang ada di jagat raya ini terlepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. apa-apa yang kita sembunyikan dalam diri-diri kita, dalam hati-hati kita, maupun yang kita nampakkan dalam zahir kita, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sehingga jika kita yakin akan hal ini Alhamdulillah, maka hendaknya seseorang senantiasa menjaga kesesuaian antara zahir dan batinnya karena semua itu tidak akan bermanfaat bagi kita usaha kita untuk menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Apa-apa yang kita rahasiakan maupun apa-apa yang kita nampakkan. Sehingga hendaknya dalam semua keadaan kita kita usahakan untuk beramal dengan apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dengan perbuatan yang Allah ridhai, berucap dengan ucapan yang Allah ridhai, berpikir dengan pikiran yang Allah Subhanahu wa taala ridhai dan seterusnya. Wala yushghiluhu sya'nun an sya'nin. Dan zat yang tidak membuatnya sibuk. Ya. Suatu perkara tidak akan membuat sibuk Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu. La yushghiluhu sya'nun an sya'nin. Tidak menyibukkan Allah Subhanahu wa taala suatu perkara dari perkara yang lain. Bahkan Allah mampu untuk mengatur dalam sekejap semua apa yang ada di jagat raya ini. Karena Allah Subhanahu wa taala innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Berbeda dengan makhluk yang mereka itu penuh dengan kekurangan. Ketika melakukan suatu hal, tidak akan mungkin dia bisa melakukan hal yang lain. Ketika dia sedang berpikir tentang suatu perkara, maka dia mesti akan tersibukkan dari perkara yang lain. Adapun Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna tidak tersibukkan ketika melakukan satu perkara dari perkara yang lain. Allah maha mampu untuk mengatur semua apa yang ada di jagat raya ini dalam satu waktu dan tidak akan tersibukkan dari suatu perkara ketika dia melakukan perkara-perkara yang lain jalla 'anil ashbahi wal Dan yang maha suci dari al Ashbah wal Sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa taala dan maha suci dari tandingan-tandingan yang didatangkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang maha sempurna, tidak ada yang menyerupainya dan tidak ada satupun yang bisa menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melarang kita semua dari menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala itu sekutu-sekutu. Wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad. Dan zat yang tersucikan dari as-sahibah dari istri wal aulad dan dari anak-anak. Allah tidak butuh ya. pendamping, tidak pula butuh dari anak-anak. Maha Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang dinisbahkan oleh orang-orang kufar terhadap Allah Azza wa Bahwasanya Allah memiliki anak, bahwasanya Allah memiliki istri dan seterusnya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian itu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah membantah mereka-mereka ini dengan firman-Nya, lam yalid wa lam yulad, yaitu zat yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah tidak butuh dengan satupun dari makhluk-makhluknya. wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad dan hukum Allah Subhanahu wa taala itu mesti berjalan pada semua hamba-hamba dan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum kauni yang mesti berjalan pada semua hamba-hambanya. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala ikhwanibillah ada tiga macam hukum kauni hukum jazai dan yang ketiga hukum syar'i dan dari ketiga hukum ini yang mesti berjalan pada semua hamba-hambanya adalah hukum kauni dan hukum jazai hukum kauni adalah hukum yang terjadi di jagat raya ini berupa takdir-takdir yang telah Allah tentukan terjadinya musibah adanya kematian tertimbanya penyakit dan seterusnya. Ini semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik yang mukmin maupun yang kafir, tidak akan mungkin keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula hukum jazai, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mesti akan dirasakan oleh semua hamba-hamba. Yang baik akan mendapatkan balasan kebaikan dan yang jelek akan mendapatkan balasan kejelekan. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua hukum ini tidak ada satupun dari makhluk yang bisa keluar Ada pun hukum yang ketiga yaitu hukum syar'i, maka hal ini terkadang dilaksanakan oleh hamba dan terkadang tidak. Karena memang di sana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Dan pembagian mengenai hukum yang tiga ini secara terperinci insya Allah akan kita di dalam pembahasan qadar. Dalam diwah ini Syekh rahimahullah taala menyinggung dengan sekilas yang dalam istilah para ulama Mukaddimah sebuah kitab Ketika dia mencakup secara global apa yang akan disampaikan dalam kitab tersebut disebut dengan bara'atul istihlal. Ya, disebut bara'atul istihlal. Ya, dia memberikan mukaddimah yang menggambarkan apa-apa yang akan disampaikan nanti di dalam kitab tersebut. Dan kita lihat di sini. Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala ketika memberikan mukaddimah beliau menyinggung tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bagaimana kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwasannya kitab ini memang membahas tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala la tumattiluhul uqulu bitafkir yang akal-akal ini tidak bisa menyamakan Allah Subhanahu wa taala dan membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran-pikirannya. Tidak akan mampu sebab Allah telah berfirman berfirman wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak akan mungkin melingkupi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu mereka. Wala tatawahhamuhul qulubu bitaswir. Dan hati-hati ini tidak akan mungkin bisa menggambar-gambarkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menjadi patokan ahlu sunnati wal jamaah adalah ayat yang beliau sebutkan kemudian laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dan dia adalah As-Sami'ul Basir As-Sami' Zat yang maha mendengar Al-Basir Zat yang maha melihat Lahul asma'ul husna was sifatul ula Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Nama-nama yang sifatnya al-husna Yaitu nama-nama yang mencapai puncak kebaikan Was sifatul ula Dan mempunyai sifat-sifat yang maha tinggi Ar-Rahmanu al asyistawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara wa in tajhanu bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy beristiwa baginya apa-apa yang ada di langit-langit dan apa-apa yang ada di bumi dan apa-apa yang ada di antara langit-langit dan bumi tersebut serta apa-apa yang berada di bawah tanah. Wa in tajhar bil fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan apabila engkau mengeraskan suaramu, menjaharkan suaramu, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui hal-hal yang asing yang diucapkan dengan diri wa akhfa dan diucapkan dengan tersembunyi. Semuanya sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Antara yang diucapkan dengan keras maupun yang diucapkan dengan lirih maupun berbisik-bisik. Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar semua ini Ahata bi kulli syai'in ilma. Allah melingkupi segala sesuatu dengan ilmunya. Wa qahhara kulla makhluqin izzatan wa hukma. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma dan Allah Subhanahu wa taala menguasai segala semua makhluknya. Izzat dan hikmah dengan kemuliaan dan hikmahnya. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bukanlah kekuasaan yang dibangun di atas kezaliman, tetapi kan kekuasaan yang dibangun di atas kemuliaan dan hikmah. Semua apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam jagat raya ini, pada semua apa-apa yang dia kuasai, itu dibangun di atas hikmah. Tidak ada kezaliman, akan tapi semuanya dibangun di atas keadilan. Allah berfirman, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Dan Rabbmu itu tidak akan mendzalimi satu orang pun. Wa wasi'a kullasyai'in rahmatan wa ilma dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta ilmu Allah Subhanahu wa taala melingkupi segala sesuatu sangatlah luas rahmat Allah serta ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai seorang muslim dia merasa putus asa dari rahmatnya, rahmatnya yang begitu luas. Allah telah berfirman, "Wa rahmati wasi'at Dan rahmatku itu maha luas, meningkupi segala sesuatu. Sehingga dalam syariat kita apabila seorang merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala hal ini merupakan tanda kecelakaan sebesar apapun sebanyak apapun dosa seseorang ketika dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya karena Allah Maha luas rahmatnya sehingga jangan sampai seorang muslim merasa putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa-apa yang ada di depan-depan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka wala yuhituna bihi ilma dan keadaan mereka itu tidaklah bisa melingkupi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu mereka. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan sempitnya ilmu yang dimiliki oleh para makhluk. Mausufun bima wasfa bihi nafsahu fi kitabihil azim wa ala lisanihil karim. Allah itu disifati dengan apa-apa yang dirinya sendiri telah mensifatinya. Fi kitabihil azim dalam kitabnya yang agung yaitu Al-Quran. Wa ala lisani nabiyihil karim dan apa-apa yang telah disifatkan dengan lisan nabinya yang mulia yaitu dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam penutupan mukaddimah beliau ini, beliau ingin menegaskan kaidah ahli sunnati wal jamaah dalam masalah yang sangat penting ini yaitu permasalahan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya bahwasanya tidaklah Allah disifati dan tidaklah Allah dinamai kecuali dengan apa-apa yang Allah sendiri telah menamai dirinya dan mensifati dirinya dengannya serta apa-apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan dalam hadis-hadis beliau. Ini mukadimah yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah taala dalam kitabnya yang bagus ini dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca syarah yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Tayyib, kita masuk terlebih dahulu satu poin sebelum kita tutup. Beliau mengatakan qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala asyarah penjelasan dari Muqaddimah Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dan sebelum beliau masuk dalam penjelasan Muqaddimah tadi beliau menjelaskan terlebih dahulu tentang makna dari judul kitab beliau katakan al-lum'atu tutlaku fil lugati ala ma'anin. Lum'ah itu ditelakkan dalam bahasa itu pada beberapa makna. Jadi kata lum'ah yang merupakan kata pertama dalam kitab ini yaitu lum'atul i'tiqad al-hadi ila sabil rasyad. Apa makna lum'ah? Beliau mengatakan dalam bahasa Arab dia digunakan untuk menunjukkan beberapa makna. Minha al-bulughatu al aish. Di antara makna tersebut adalah bekal dalam kehidupan. Wahadal makna ansabu makna limaudhu'i hadal kitab. Dan makna inilah yang merupakan makna yang paling tepat untuk pembahasan kitab ini. Karena kitab ini memang membahas tentang bekal seorang muslim dalam kehidupannya. Sehingga bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Dan dengan harapan bisa termasuk dalam apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Yaumala yang yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta-harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Berarti butuh bekal agar hati ini bisa selamat. Yaitu dengan akidah yang sahih. Kemudian beliau mengatakan famakna lum'atun i'tiqad huna al-bulughatu min al-i'tiqadis sahih al-mutabiqi li madhhabis salafi ridwanullahi alaihim. Yaitu bekal untuk seorang bisa menjalani kehidupan ini minal i'tiqadis sahih dari keyakinan-keyakinan yang sahih dari akidah-akidah yang benar al mutabiqi li madhabis salaf yang sesuai dengan madhab salaf ridwanullahi alaihim sehingga beliau mensifati bekal-bekal ini dengan al-hadi ila sabilir rasyad yang akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Lalu apa makna i'tiqad itu sendiri? Belum mengatakan wal i'tiqadu al hukmu dhihnil jazimi. Fa in tabaqal waqi'a fa sahihun wa illa fa fasid. Ini makna i'tiqad. Yang pada awalnya ikhwanillah para ulama tidaklah menggunakan kata i'tiqad maupun akidah dalam kitab-kitab mereka. Di antara yang didapati menggunakan kata akidah pertama kali adalah Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Dalam akidah beliau, akidah At-Tahawiyah. Dan iktiqat dari akoda, ya, ikatan yang kuat. Sehingga dalam istilah dikatakan al-hukmu dhihni al-jazim yaitu hukum yang ada dalam ya. pemikiran yang kokoh berarti suatu keyakinan maksudnya fa in tabaqal waqi' fa sahih apabila keyakinan ini sesuai dengan apa yang ada atau sesuai dengan faktanya maka itu adalah keyakinan yang sahih wa illa fasid maka apabila tidak demikian maka itu merupakan keyakinan yang rusak. Berarti lafaz akidah itu bisa digunakan untuk dua hal. Akidah sahihah atau akidah fasidah. Akidah yang sahih dan akidah yang rusak. Lalu apa akidah yang sahih itu? Di antara para ulama yang menjelaskan tentang akidah yang sahih yaitu akidah Islamiyah adalah apa yang datang dari Al-Allamah Aman Al-Jami rahimahullah taala dalam salah satu pelajaran beliau beliau mengatakan al-aqdu ar-rabtu wa tawthiq yang dimaksud dengan al-aqd adalah ikatan yang kokoh sehingga yang dimaksud dengan akidah Islamiyah atau akidah sahih adalah At-tasmimul jazimu alladhi la yatatarraku ilaihi syak fil matalibil ilahiyyah wa fil nubuwat wal umuril ghaibiyah. Ini pengertian akidah yang mencakup semua pembahasan-pembahasan akidah yang ada dalam kitab-kitab para ulama. Yaitu at-tasmimul jazim, yaitu keyakinan yang kokoh. Alladhi la yatatarraku ilaihi syak yang tidak termasuki keraguan sedikitpun fil matalibil ilahiyah dalam matalib ilahiyah apa-apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dituntut dari kita yaitu peribadatan hanya memurnikan peribadatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala memurnikan peribadatan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala wafin buat dan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan kenabian. Termasuk di dalamnya beriman terhadap semua apa-apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khabarkan dan melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya serta apa-apa yang dilarang. Wal umuril ghaibiyah dan pada perkara-perkara yang baik masuk di sana keimanan kepada semua hal-hal yang gaib yang tidak kita lihat dengan mata kepala kita. Dari iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, dan seterusnya. Jadi ini pengertian akidah yang mencakup semua pembahasan-pembahasan yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka yang mereka namakan dengan kitab al-aqidah. Berarti ikhwanifillah Ketika seorang menginginkan dia mempunyai akidah yang sahih, hendaknya dia memperbaiki dan mengokohkan sehingga bisa dia membangun keyakinannya dengan keyakinan yang mantap, tidak ada syak sedikit pun padanya pada perkara-perkara ini. Al-matalib al-ilahiyah, kemudian pada perkara-perkara nubuah dan perkara-perkara ghaibiyah. Dan insya Allah sedikit demi sedikit kita akan mempelajari apa-apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dengan harapan kita bisa memperbaiki diri-diri kita dan kita bisa menghiasi diri-diri kita dengan akidah yang sahih yang dengannya seseorang bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bisa dikatakan memiliki kolbun salim, memiliki hati yang selamat. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardah.